Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami hormati. Begini Buya, ada suatu keluarga sederhana pada saat eh, kedua orang tuanya masih hidup dan sebelum wafat ibundanya hanya berpesan hanya mewasiatkan bahwa rumah yang ditinggali untuk tidak dijual kepada orang lain. Dan setelah keduanya wafat, kemudian anak-anaknya berkumpul dan menjalankan wasiatnya sehingga rumah warisan itu akhirnya diserahkan kepada salah satu anaknya. Dan dari kesepakatan e, anak-anaknya itu setelah berbagi waris sesuai syariat menyisihkan ingin menghajikan kedua almarhum kedua orang tuanya. Namun sebelum niat itu dilaksanakan ada salah satu putra beliau almarhum e, memberikan usul untuk merubah ataupun mengusulkan bagaimana kalau tadinya yang untuk niat menghajikan kedua orang tua itu dialihkan untuk diberikan kepada pembangunan masjid atau pembangunan pesantren. Untuk itu mohon penjelasannya atas hal ini Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, ya yang akan saya tanyakan mudah-mudahan uh, Bu ya selalu dirahmati Allah mudah-mudahan Buya selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk memberikan hmm, Uh, memberikan tausiah eh, kepada umatnya ya Allah. Hamba bangga sekali sama Amin, Buya ya Allah. Amin. Uh, ini yang saya tanyakan Buya, hmm. kalau sholat fajar itu uh, ada enggak sholat sunnah fajar? Terima kasih, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya pertama tentang wasiat jika ada seorang tua berwasiat agar hartanya tidak diwaris, maka wasiat itu tidak tidak harus dilaksanakan. Sebab waris itu sudah ketentuan Allah. Kalau ada orang tua meninggal, langsung hartanya jadi harta waris. Kalau ada wasiat pemberian kepada ahli waris, ada aturannya. Kalau Nabi mengatakan ada wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau saya berwasiat memberikan sesuatu untuk anak saya, maka itu tidak diperkenankan. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jika saya telanjur berwasiat, maka baru hanya boleh diberikan kepada anak kesayangan saya misalnya, itu hanya sepertiga. Syaratnya ada dua. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, semua ahli waris itu harus menyetujui. Karena memang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Adapun wasiat tadi agar rumah tidak dijual, ya tidak tidak harus dipatuhi karena kebutuhan. Kalau sudah meninggal miliknya milik sang anak, mau diapain saja. Mau diapain saja. Sehingga ada wasiat yang harus dipatuhi, ada wasiat yang tidak harus dipatuhi, ada wasiat yang lebih bagus dipatuhi. Kalau yang demikian ini lebih bagus dipatuhi. Misalnya apa? Tidak dijual, tapi diinfakkan sama. <laughs> lebih hebat lagi ini. Biar aja kepada orang orang tuanya. sudah lah rumah ini kita akan kita akan jual sudah sekarang rumah ini kita wakafkan untuk majelis sampai kapanpun tidak akan dijual wakaf untuk majelis bentuk rumahnya ada bahkan sudahlah tak tambah bangunan pondok di sampingnya diserahkan ke pondok mana loh lebih hebat lagi seperti beberapa hari yang lalu ada seseorang mewakafkan rumah rumah besar untuk pondok untuk al-baja karena beliau ingin punya rumah di akhirat rumah begitu ada kamar-kamarnya dan juga ada pemukimannya jadi pondok sudah eh berarti wasiat semacam itu boleh jadi tidak harus dipatuhi kemudian kalau wasiatnya adalah wasiat yang bertentangan dengan ya, wasiat yang, yang yang itu masalah kerelaan kalau seorang anak rela ya tapi kalau tidak miliknya dia baik kemudian jika seorang anak sudah membagi waris secara benar kemudian menyisihkan harta lalu ingin menghajikan orang tua yang harus dipahami bahwa selagi orang tua kita adalah memang orang yang belum wajib haji pada asal kehidupannya memang fakir, fakir, fakir sampai mati maka ketahilah sampai mati pun tidak wajib kita menghajikannya tapi ingat kalau orang tua pernah melewati masa kaya belum sempat haji maka kalau meninggal dunia wajib dihajikan, diambilkan dari peninggalannya. Masih ingat warisan itu boleh dibagi kecuali boleh dibagi baru boleh dibagi ya warisan baru boleh dibagi jika lima hal sudah dipenuhi. Yang pertama adalah hutang kepada Allah kayak haji ini. Orang kaya tadi kalau melarat meninggal dunia ya enggak dong. Ada orang gak mau meninggal dunia hartanya diwaris bukan untuk anak yang menghajikan. Hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, berkenaan dengan zakatnya, wasiat, biaya biaya perawatan jenazah. Baru lima ini setelah terpenuhi baru dibagi warisnya. Baik, anggap waris sudah dibagi, kemudian semua keluarga menyisihkan. Setelah menyisihkan uang cukup untuk menghajikan orang tuanya. Cuman dilacak sejarah hidup orang tuanya tidak pernah kaya. Artinya tidak pernah wajib haji. Kalau tidak pernah wajib haji, hukum hukumnya itu sunnah. Hukumnya sunnah bukan sebuah kewajiban. Dan kalau memang orang tua tidak punya peninggalan, biarpun kayak apapun tidak wajib kita. Maka dari itu di saat kita ingin menghajikan orang tua, mana lebih bagus apakah aku bantu pondok pesantren, masjid atau fakir miskin? Pertimbangannya adalah yang lebih maslahat mana. Kalau ternyata itu ada rumah yatim piatu ya atau pesantren yang mau roboh, ada masjid yang mau hancur, wah ini bahaya ini. Orang yang berikan ke situ, pahalanya akan nyampe kepada orang tua. Jadi bukan bukan harus dihajikan karena memang pada dasarnya dia tidak wajib dihajikan. Makanya boleh kita milih. Sudahlah kalau begitu saya buat itu musola itu kayak mau anjur nih. Padahal kemarin sudah saya saya mau menghajikan ibu saya ini. Asalkan memang ibunya belum wajib haji sehingga kita menghajikannya memang murni dari kita dan itu sunnah. Selagi sunnah maka ketahuilah pangkas hawa nafsu itu kalau kita bangun musola atau pondok pahala juga nyampe ke orang tua sama bahkan bisa lebih gede itu amal jariah yang seterusnya sebab kalau menghajikan orang tua bukan amal jariah selagi tidak wajib ya amal haji saja tidak akan berkembang terus tapi kalau untuk mendidik anak yatim piatu masjid mau berkembang itu semuanya berbeda jika orang tua pernah wajib pernah ada sejarah cerita nak aku dulu sempat kaya nak 6 bulan nak Masya Allah semuanya duit satu tahun nak ada tak tahunya tidak lama bangkrut lagi oh berarti pernah cerita kah? kaya berarti kita wajib menghajikannya diambil dari peninggalannya tapi tidak ada sejarah kaya tidak ada sejarah kaya ya berat khut ada walat khut terus ada mah ada tidak pernah ada sejarah kaya maka tidak wajib sang anak untuk menghajikannya maka hukumnya adalah sunnah kalau ada sukarela dari sang anak untuk mengumpulkan dana untuk orang tuanya sukarela di saat seperti itu maka boleh dialihkan ke mana saja ingat jangan nuruti hawa nafsu mana yang lebih manfaat mana lebih masalah kalau buat pondok, buat masjid itu akan berjalan terus pahalanya sampai kepada orang tua apalagi dibangunkan satu musola dipakai orang sholat terus dipakai sholat terus sudah hilangkan hawa nafsu Termasuk ini yang suka ngumrohin orang itu ah, hei eh, orang kaya suka ngumrohin orang. Alhamdulillah. Allah menggugah hati Anda menjadi seorang dermawan suka ngumrohin orang. Tapi Anda harus tahu, yang Anda umrohin pun ternyata belum tentu pengen umroh. Dia lebih senang nerima duit untuk bayar kontrakan rumahnya itu ya. kasih duitnya saja. Dan kadang ternyata tetangga kita fakir nangis lebih penting daripada kita ngumrohin. Sebab ibadah itu harus pakai bimbingan. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Ada sekarang latah umroh. Kenapa kita ngomong latah umroh? Karena di Al-Bajah ada travel. nah, <laughs> jadi travel jangan hanya mengambil orang umroh-umroh. Kasih wejangan. Kasih petua. Kalau umroh sering-sering diingatkan ibu, jangan sering-sering umroh deh. Kalau memang ada rezeki itu ada pesantren belum beres, ada masjid mau roboh, ada madrasah yang di kampung uh, sudah kentengnya pada jatuh sehingga anak ngaji pun pada males. Ya Oh, untuk itu lebih bagus untuk menyelamatkan orang-orang dari buta agama itu. Baik. Kemudian ini boleh dialihkan selagi bukan wajib tadi. Tarjihnya mana pertimbangannya adalah mana yang lebih maslahat dan lebih panjang manfaatnya. Itu termasuk bagian bukti. Wah, saya belum menghajikan. Memang belum wajib haji ngapain? Jangan bingung. Mana yang lebih manfaat? Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah salat hajat. Ada hadis Sayyidina Uthman ibn Humayf. Hah? Fajar atau hajat? Oh, salat fajar. Dua rakaat fajar itu ada yang dikatakan oleh jumhur ulama dua rakaat al-fajar itu adalah dua rakaat sebelum subuh setelah adzan subuh kita melakukan atau fajar dua rokaat fajar itu sunnah yang sangat digugurkan bahasa lain qabliyah so, subuh tapi di sana ada pendapat juga pendapat lemah tapi kalau mau diamalkan boleh dua rokaat fajar adalah dua rokaat yang dilakukan bersama terbitnya fajar seperti dua rokaat isrok isrok itu ada khilaf isrok ada sebagian yang mengatakan isrok itu adalah sholat duha sehingga setelah meningginya matahari setinggi tombak matahari meninggi masa mening, matahari meninggalkan landasannya kemudian soleh meninggi bawahnya bisa diisi matahari lagi masa secara itu maka itu waktu sholat duha ada mengatakan sholat isyrok adalah sholat duha tapi sebagian masyaih ulama termasuk sebagian ulama yang ada di hadramun yang kita juga mengamalkannya sholat isyrok adalah selain sholat duha maka sholat di saat terbit matahari melakukan dua rakaat man sholat di masjid jamaatin yajlis musallahu Allah fayusalli fayusalli jadi ada nama rakaataini kana lahu ajru hajjati wal umrati tamataini tamataini barang siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah lalu duduk di situ kemudian sampai terbit matahari kemudian sholat maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna ini sebagian ulama kecil dari sebagian ulama sebagian kecil dari ulama mengatakan itu sholat isyok kalau mengamalkan sholat isyok boleh tapi jangan meninggalkan duha kalau hanya bisanya satu, lakukan do, doha. Jangan pilih isroknya dohanya enggak. Itu buru uceng gelangan belet. Ikan kecil dikejar, yang gede dijatuhin. Nah, apa tadi? Ngomong apa tadi? Ya, pepatah Amerika itu. Eh, jadi itu. Jadi kalau melakukannya, lah kalau melakukan rokaat fajar maka kalau ibu bisa menggabungkan dua boleh terbit fajar langsung ibu melakukan sholat dua rokaat kemudian setelah itu qobliyah so, subuh kalau ibu bisanya hanya satu ambil qobliyah so, subuh baik itu saja ya jadi ada bukan sholat hajat saya, saya dengar salah dengar